ini, hari terbaik yang pernah disirami matahari. Khairul yaumi tola'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disirami matahari dari dulu sampai kiamat adalah hari Jumat. Ini hadis Bukhari. Kenapa hari Jumat hari terbaik? beberapa alasan Nabi Muhammad SAW mengemukakannya. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat ini Nabi Adam diciptakan. Ini penting karena ada orang yang membantah mengatakan hari itu tidak jadi mulia gara-gara lahirnya seseorang. Seperti Maulid Nabi, tidak mulia itu walaupun hari Nabi lahir. Ini omong mulutnya saja melawan hadis Nabi. Sedangkan Nabi Adam saja yang kalah baik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hari jadinya Nabi Adam itu disebut hari terbaik. Khairul yaumi kata Nabi. Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke bumi. Hari turunnya Nabi Adam ke bumi hari terbaik. Dan di hadis yang lain Nabi mengatakan, wafihi yamutu. Nabi Adam wafat hari Jumat. Kadang-kadang kita nggak ngaji ya salah-salah ngomong, <coughs> menyebarkan opini. Ini sebentar lagi Maulid Nabi akan disebarkan opini bahwa memperingati Maulid Nabi bid'ah masuk neraka jahanam. Padahal Nabi sendiri memperingati hari lahirnya setiap hari Senin. Nabi tidak pernah nggak puasa tiap Senin puasa semenjak dilantik jadi Nabi mengherankan sahabat. Sahabat bertanya suilan Nabi Al somin isnin ini hadis sahih Muslim. Ada apa dengan hari Senin ya Nabi kok? Baginda Rasul tiap hari hari Senin puasa terus umur hidup. Nabi menjawab dengan ringkas, tepat mudah dipahami nggak perlu dipelintir. Kalau Nabi menjawab, dari kaya umur wulidtu tufi. Itu hari Senin hari maulidku. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Monday is, is my birthday. Maka aku hormati, aku bersyukur, syukur bila bersyukur pada Allah dengan puasa tiap hari. Lahirku itu hari Senin. Karena itu hari istimewa di sisi Nabi. Wabah itu fihi aku dilatih dari Nabi hari Senin. Wa unzila ilayya Qur'an diturunkan Qur'an nuzul Qur'an. Nah, Nabi peringati nuzul Qur'an itu malam Senin. Ini hadis yang satu Bukhari yang satu Muslim. Alhamdulillah hari Jumat ini kita dikumpulkan di masjid melaksanakan fardu sholat Jumat sebagaimana dicontohkan Nabi dan para sahabat seumur hidup. Hanya Syiah saja yang tidak mengatakan Jumat itu wajib. Sehingga tidak heran di Teheran satu tempat Jumat saja di Universitas Teheran. Imamnya dalam lubang. Masjid-masjid al sunnah 12 juta orang di Teheran tidak boleh berdiri untuk merasakan Jumat. Terpaksa Jumat oleh orang-orang ahlu sunnah dibuat di kedutaan Republik Indonesia dan di kantor kedutaan Saudi Arabia. Ini penting. Supaya kita jangan membela orang yang sudah sesat. Akhirat lama dan abadi. Dunia sebentar. Jangan gadekan akidah dan iman kita masuk dalam aliran sesat. Sial. 50-60 tahun mati, sial. Karena akhirat akan selama-lamanya dan abadi. Kalau akidah rusak, selama-lamanya sengsara abadi dalam neraka jahanam. Rukun iman kita enam, rukun iman syiah lima, rukun Islam kita enam, eh, rukun Islam kita lima, rukun Islam syiah lima. Tetapi tidak sama, mereka tidak ada syahadat dalam rukun Islamnya. Sebab syahadat mereka tiga, bukan lima. Dan mereka sholatnya tiga waktu, bukan lima waktu seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan diazankan oleh Sayyidina Bilal selama Nabi hmm. masih hidup. Lima kali azan di Masjid Nabawi. Saudara-saudara yang mulia, salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita ingin mengingat-ingat untuk buat bekal akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membuat bekal akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Ya ayyuhalladzina amanu, hei kamu yang beriman, jinkah kamu, manusiakah kamu asal beriman, kamu dipanggil dengan ayat ini. Intakullah bertakwalah kamu hai orang beriman, hai jin yang beriman kepada Allah. Setelah bertakwa Allah perintahkan pakai Allah wakaf Wal tanzur nafsum ma qaddamat Hendaklah tiap-tiap diri melihat dan mempersiapkan waspada untuk membuat persiapan akan bekalnya di hari yang akan datang bekal esok para ulama ahli tafsir mengatakan bekal esok itu lihat itu maksudnya akhirat manusia pintar sekali mengevaluasi diri menghisap diri jika urusan dunia Tahun lalu saya belum punya rumah, tahun ini sudah punya rumah. Tahun lalu gaji masih 2 juta, sekarang sudah 5 juta. Tahun lalu saya masih punya sepeda motor, sekarang sudah punya mobil. Tahun depan saya akan beli mobil lebih mewah. Untuk dunia luar biasa. Pintar sekali. Tapi untuk urusan akhirat jahil dan lalai. Sudah 50 tahun umur saya, sholat saya masih belum beres, nggak terima. Sudah 50 tahun umur saya. Alif bata saja saya nggak kenal. Buta huruf. Sudah 50 tahun umur saya. Saya masuk juga bakhil, pelit. Kalau hari Jumat nyumbang masjid ini 20 ribu terasa besar memang. Tapi kalau ke mall, secangkir cappuccino nggak cukup 20 ribu. Kalau kita hanya nyumbang 20 ribu setiap Jumat, selain itu nggak nyumbang. Kalau kita nyumbang seribu, lebih parah lagi. Sekarang ini masih ada yang nyumbang seribu. Masjidnya pakai karpet, kayak dipasangin, ada yang pakai AC lagi. Butuh gratis, nyumbang seribu. Kalau satu kali Jumat seribu, 52 kali Jumat baru 52 ribu setahun. 10 tahun 520 ribu. Tongkrongan Messi aja gak bisa dibelinya. 10 tahun beli satu tongkrongan WC nggak cukup duitnya. Bagaimana mau dapat surga di, di akhirat sana? Bagaimana? Masih tega hari Jumat nggak nyumbang? Miskin beli pulsa bisa? Satu bulan bisa 400 ribu, beli pulsa 200 ribu. Beli rokok bisa? Satu hari 15 ribu. Setara 6 juta bisa. Giliran tuh akhirat pelitnya bukan Ibu sendiri pun rela dia ibunya nggak makan, dibiarkan dia ibunya melarat. Bapaknya sendiri nggak dia urus. Lebih parah dari orang Cina yang tidak Islam. Orang Cina yang tidak Islam masih diurus di ibunya, taruhnya di panti jompo, dibayarnya tiap bulan. Orang Islam hari ini ibunya sudah umur 50-60 tahun masih jual tape. Sanggup membiarkan ibunya sudah umur 60-70 tahun masih jual tape. Apa yang dia pikir di dalam dunia ini? Nafsu tidak pernah cukup. Rasulullah menggambarkan nafsu tidak pernah puas. Jika seorang mau memenuhi nafsunya, dia punya satu gunung emas masih kurang, dia mau dua gunung emas. Sudah punya dua gunung emas, dia mau tujuh gunung emas. Sudah punya tujuh gunung emas, dia mau seluruh dunia dia punya. Sampai dimasukkan dalam tanah, diinjek-injek, disumpet mulutnya sama tanah, mati, diinjek-injek, baru berhenti nafsu. Kalau belum mati jangan harap, masih terus mau saja. Akhirnya lupa. Padahal Allah katakan walal akhiratu khairun kabinan minal akhirat itu lebih baik dari dunia. Walang akhirat tuh khairu wa abqa. Itu akhirat lebih baik lagi lebih kekal. Oleh karena itulah Allah ingatkan, hai hey, kamu yang beriman bertakwalah kamu pada Allah. Hendaklah tiap-tiap diri mempersiapkan kehidupannya yang abadi di akhirat. Wattaqullah dan bertakwalah kamu pada Allah. Ini ayat ajaib. Satu ayat dua kali perintah takwa. Hai kamu orang beriman bertakwalah kamu Bikin persiapan untuk akhiratmu Dan bertakwalah kamu kepada Allah Dua kali Allah bilang bertakwa ini Nggak main-main lah ayat ini Hampir nggak ada ayat lain dua kali dalam satu ayat memerintahkan bertakwa Tapi untuk persiapan akhirat dua kali Allah bilang Hei bertakwalah kamu Takutlah kamu kepada Allah Dua kali Kenapa? Karena memang manusia nggak takut mati kalau mau mati sih takut, tapi begitu berlalu maut, dia kembali lalai kepada Allah. Kalau gempa bumi berdoanya khusyuk, ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Udah selamat, nggak sholat juga, pelit juga, maksiat juga, tidak mau mempersiapkan diri untuk mati. Al-Kais, mandala nafsahu fitu'atillah Kata Nabi dalam hadisnya, orang cerdas adalah orang yang sanggup menguasai nafsunya untuk taat pada Allah SWT. Sementara orang yang bodoh, kata Nabi, mantana nafsahu. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Semua mau dipuaskan di dunia. Kemudian apa? Wakamana imam bakal maut berangan-angan pula masuk surga sholat malas puasa tidak bersinar rajin mabuk suka menyolong mencuri hobi sedekah pelit mati mimpi masuk surga nggak tahu diri itu orang surga itu tidak untuk orang yang bukan angan-angan surga itu mau lil muttaqin disediakan Allah untuk orang yang bertakwa saja maka dua kali ayat ini menyuruh wattaqullah, wattaqullah. Kenapa? Karena dan lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan Allah untuk orang bertakwa saja. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengintai semua perbuatan yang kamu buat. Wala takunu kalladzi nanasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kau jadikan dirimu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Dan Allah melupakan mereka membuat diri mereka lupa. Bahkan pada diri-diri sendiri mereka lupa. Sanggup main judi tiga hari tiga malam, nggak ingat mandi. Sanggup selingkuh dengan selingkuhannya bertahun-tahun nggak ingat anak. Sanggup menipu istri tentang uang gajinya untuk selingkuhannya bertahun-tahun lupa diri. Nggak sadar. Ulaika humul fasikun. Mereka seperti ini orang durhaka di sisi Allah SWT. La yastawi ashabun nar. Tidaklah sama penghuni neraka wa ashabul jannah dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga adalah orang-orang yang sukses berhasil lolos dari godaan setan dan godaan nafsu ketika hidup di dunia. Arti sebaliknya dari ayat ini, sementara orang-orang durhaka adalah orang yang mengikuti nafsu dan mengikuti langkah setan. Jangan harap dia dapat surga kata Allah. Orang selalu berkilah, ah kiai ini macam biasa saja yang punya surga. Ini ayat Quran yang bilang, bukan kiai yang bilang. bukan ulama yang bilang. Jangan lawan dengan nafsumu, karena dikubur hari pertama kau mati, kau sudah menjerit-jerit menyesal, minta pulang ke dunia untuk beramal soleh. Orang-orang durhaka di hari kiamat masih seperti sempatnya nangis, merengek-rengek minta dipulangkan ke dunia. Padahal dunia sudah dihancur leburkan, dunia sudah tidak ada, sudah sampai hari kiamat. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah kau lihat bagaimana nasib orang-orang yang penuh dosa di hari kiamat. Mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah, setunduk-tunduknya sampai jalan dengan muka Tuhan kami, kami sudah lihat nasib orang-orang durhaka. Kami sudah dengar bahwa firman-firmanmu dalam Quran betul. Farjina, ulangkanlah kami ke dunia. Amal soleha, kami akan beramal soleh seumur hidup dalam kehidupan berikutnya itu kalau diizinkan pulang. Inna mukinun, sesungguhnya kami hari ini telah yakin tapi mau pulang ke mana? Dunia sudah kiamat. Tidak ada kembali lagi ke dunia. Dunia sudah dihancur leburkan. Tidak ada lagi dunia. Tetapi yang paling sial adalah diceritakan dalam satu Seandainya orang-orang berdosa itu dipulangkan ke dunia, pasti mereka akan kembali berbuat dosa yang sama. Sulit saya memahamkannya. Dulu waktu saya masih di Medan saya ngajar, ngajarkan tafsir. Sulit saya memahamkannya. Apa iya? Orang udah disiksa di akhirat begitu. Matahari sejengkal di atas kepala. Bumi yang baru diganti di padang masa dengan tembaga. Orang berenang-renang di lautan keringatnya karena jahatnya waktu di dunia. Direbus di lautan keringatnya yang mendidih. Dia minta pulang. Apakah setelah pulang dia akan kembali menjadi jahat lagi? Tak mungkin Allah salah ini firman Allah. Tapi akal sulit memahamkan memahamkannya. Secara kewajiban kita mesti yakin. Mesti orang durhaka kalau dipulangkan kembali durhaka. Tapi akal susah memahamkannya. Apa iya? Satu hari Allah perlihatkan kepada kami satu orang yang rajin merokok, merokok berat, sakit jantung, koroner, penyempitan pembuluh nadi. Dia menjerit-jerit sakit, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter ini penyempitan pembuluh nadi karena banyak merokok dan minum kopi. Seperti ayam dipotong hidup-hidup sakit yang bukan main, dia menjerit-jerit, disuntik morfin masih sakit. Dia bilang apa? Ya dokter, saya sumpah demi Allah, saya tidak akan sentuh lagi rokok kalau saya sembuh. Dua minggu kemudian dia sembuh, sembunyi-sembunyi dia merokok lagi. Betul kata Allah. Waktu kesakitan tobatnya bukan main. Udah sembuh dia jahat lagi. Allah tidak pernah dusta dengan tobat, dengan firman-Nya. Patutlah Allah SWT memberikan ganjaran luar biasa bagi orang yang soleh. Orang soleh 60 tahun di dunia masuk surga abadi selama lama lama lamanya di akhirat. Sementara orang durhaka kafir di dunia 60 tahun masuk neraka orang kafir selama lama lamanya di akhirat. Ada orang yang bertanya, apakah Allah adil? 60 tahun kafir kok di nerakanya selama-lamanya? Harusnya 60 tahun juga. 60 tahun jadi orang soleh kok selama-lamanya di surga? Harusnya 60 tahun juga. Guru saya menjelaskan, seandainya orang kafir itu dihidupkan 6 juta tahun, tetap saja dia akan kafir selama 6 juta tahun. Buktinya Nabi Nuh Umatnya itu dipanjangkan umurnya sampai 900 tahun. Kafir aja 900 tahun. Yang beriman, beriman saja sampai mati. Sudah terbukti kok. Itulah Allah SWT Maha Adil. Maka diingatkan ayat ini dua kali. Bertakwalah kamu, bertakwalah. Takutlah kamu sama Allah, takutlah kamu sama Allah. Kesimpulan khutbah yang singkat Mari kita jaga akidah kita dari aliran sesat. Di Indonesia kata Majelis Ulama tercatat sudah 300-an lebih aliran sesat di Indonesia. Jangan kita mau menggadaikan umur kita yang pendek ini dengan mengikuti aliran sesat. Yang kedua, kita siapkan amal kita. Allah nggak minta banyak-banyak, kalau bisa sepersepuluh saja untuk agama sudah selamat dunia akhir. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Siapa berbuat satu kebaikan Allah bayar 10 kali lipat. Seandainya gaji kita 10% untuk agama. Waktu kita sepersepuluh, dua setengah jam untuk agama. Pemikiran kita sepersepuluh untuk agama. Insya Allah kita sudah selamat dunia akhirat. Tapi hari ini dengan sombong manusia mengatakan, kita ini harus seimbang dunia akhirat. 50-50 10 aja gak mampu kok 50-50 10 aja gak bisa Satu hari 24 jam 1440 menit Sholat cuma 40 menit Puasa cuma sekali setahun itu pun setengah hari aja Siang aja malam enggak Seper 24 dalam setahun Zakat cuma 2,5 persen Seperempat puluh Apa yang dibilang 50 50-50. Sepersepuluh saja kita mau bantu agama sudah selamat. Syukur-syukur bisa lebih. Semoga khutbah yang singkat ini membawa manfaat pada diri khotib dan pada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Telah berjanji Allah kepada orang beriman dari beramal soleh mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.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 الله